بسم الله الرحمن الرحيم Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan, dan malaikat-malaikat yang terbang dengan kencangnya, dan malaikat-malaikat yang menyebarkan rahmat Tuhannya dengan seluas-luasnya, dan malaikat-malaikat yang membedakan antara yang hak dan yang batil dengan sejelas-jelasnya, dan malaikat-malaikat yang menyampaikan wahyu untuk menolak alasan-alasan atau memberi peringatan. Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu itu pasti terjadi. فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل Maka apabila bintang-bintang telah dihapuskan, dan apabila langit telah dibelah, dan apabila gunung-gunung telah dihancurkan menjadi debu, dan apabila rasul-rasul telah ditetapkan waktu mereka, niscaya dikatakan kepada mereka, sampai hari apakah ditangguhkan mengadab orang-orang kafir itu, sampai hari keputusan. Dan tahukah kamu, apakah hari keputusan itu? Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين Bukankah kami telah membinasakan orang-orang yang dahulu, lalu kami iringkan azab kami terhadap mereka dengan mengadab orang-orang yang datang kemudian. كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين Demikianlah kami berbuat terhadap orang-orang yang berdosa. Kecelakaan besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Alam nakhluqukum min ma'in mahin faj'alnahu fi qararin makin ila qadarin ma'lum faqadarna fa ni'mal qadirun wailun yawma ويل lil mukaththibin Bukankah kami menciptakan kamu dari air yang hina Kemudian kami letakkan dia dalam tempat yang kokoh, rahim, sampai waktu yang ditentukan. Lalu kami tentukan bentuknya, maka kamilah sebaik-baik yang menentukan. Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Alam naj'alil arda kifata, ahya'an wa amwata, waj'alna fiha rawasiya wa asqainakum وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين Bukankah kami menjadikan bumi tempat berkumpul, orang-orang hidup dan orang-orang mati, dan kami jadikan padanya gunung-gunung yang tinggi, dan kami beri minum kamu dengan air yang tawar. Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون Dikatakan kepada mereka pada hari kiamat, pergilah kamu mendapatkan azab yang dahulunya kamu mendustakannya. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب Pergilah kamu mendapatkan naungan yang mempunyai tiga cabang, yang tidak melindungi dan tidak pula menolak nyala api neraka. Sesungguhnya neraka itu melontarkan bunga api sebesar dan setinggi istana seolah-olah ia iringan unta yang kuning kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين Ini adalah hari yang mereka tidak dapat berbicara pada hari itu dan tidak diizinkan kepada mereka minta uzur sehingga mereka dapat meminta uzur. Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Ini adalah hari keputusan. Pada hari ini, kami mengumpulkan kamu dan orang-orang yang terdahulu. Jika kamu mempunyai tipu daya, maka lakukanlah tipu dayamu itu terhadapku. Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam naungan yang teduh dan di sekitar mata-mata air dan mendapat buah-buahan dari macam-macam yang mereka ingini. Dikatakan kepada mereka, makan dan minumlah kamu dengan enak karena apa yang telah kamu kerjakan. Inna kadzalika najzil muhsinin. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. innakum mujrimun. ويل يومئذ للمكذبين Dikatakan kepada orang-orang kafir, makanlah dan bersenang-senanglah kamu di dunia dalam waktu yang pendek. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang berdosa. Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ فبأي حديث بعده يؤمنون Dan apabila dikatakan kepada mereka, rukuklah, niscaya mereka tidak mau ruku. Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Maka, kepada perkataan apakah selain Al-Quran ini mereka akan beriman?